Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul hadiyata asyara. Wal maqalatu timakalah al hadiyata asyrata kang nomor 11. Iku ani Nabi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Sampai Nabi ku dawu As-salatu imaduddin. As-salatu ta salat utawa nglakoni salat utawa merjuangno salat. Dipandangno salat. Iku dini, iku dadi cagak yakum. Kalau ini malih as-salatu te nglakoni salat ta solat, menengi salat utawa bela-belani salat iku imadudini iku dadi cagak yakum. Eh asluhu tegese dasarit din. Fakiwa mudini mongko te jejeki agama iku lae ora ana kiwa mudini iku ila biha kecuali kelawan solat. Dia cek solat, salat, jadi solat, salat, fasilitasi solat, supaya kabeh Kama annal beda kaya saat temne omah. Iku layakumu iku raju jumeneng apa bet, ora jumeneng illa ala amudi kecuali ngatasi saka-sakane bet. Faya mengkote salat utahqiqon iku nahkikno Nahqiqno mujudno lil ubudiyati maring sifat kemawulan. Dengan sholat uang ketok kawula tenan sungkepan dan pengeran Wa ada'un nanakani nekani li haqqi rububiyati maring haki kepengeranannya Allah lawa jami'ul ibadati utawi sekabiane biro pira ibadat iku wasailuhu biro pira lantaran iku wasailuhu biro pira lantaran ila tahki kisiriha maring nah nahkibno rahasia ni sholat Terus ini kalau terangaken nggih masalah salat ini, kalau niku lami sangat di pikiran niki dan ini pasti benar. Sing darani sholat itu ngelakoni sholat Ya sing darani sholat itu ngelakoni no. sholat Satu sekolah mulai takbir ngantos salam itu jenisnya no. sholat Kemudian kita ini hidup di dunia nyata. Misalnya kena ramangan itu raisa sholat. Kau awak lemes itu ngatek kayak raisa pemenang no. sholat. Sehingga ada wasail, wong kon mangan ben kuat sholat. Kemudian ada wasail lagi Misalnya gini ini pengono tenan. Nabi Ibrahim itu nabi yang luar biasa. Beliau Khalilur Rahman. Dia tahu kalau fisik manusia itu kalau tidak makan itu tidak bisa sholat. Sehingga beliau itu ngerayu pangeran ya Allah Robbana liyukimus sholat faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warsubhum minas samar. Gusti tiang-tiang Mekah utai pecinta Mekah atau siapa saja yang Islam niku paringi kelar mangan benak kelar mangan itu ben kelar sholat. Sehingga para ulama juga mengkiaskan, misalnya begini. Kalau kita tidak punya otoritas politik, maka sholat dilarang. Sehingga kita juga menjaga otoritas politik, supaya sholat itu gak dilarang. Caranya gimana? Misalnya gini, saya ini buruh di pabrik milik Cina yang non-muslim. Gara-gara saya buruh dilarang apa? Sholat, karena mengganggu jam kerja. Kalau saya mampu bikin koalisi buruh menuntut hak sholat, saya harus melakukan itu. Karena itu cara saya untuk mendirikan sholat. Atau kalau ada umat Islam mampu kaya dan bisa menciptakan lapangan kerja dengan membolehkan sholat, maka harus melakukan itu demi tegaknya sholat. Makanya ini kelirunya, kelirunya kita-kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya di ini dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang-ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya bareng. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat tuh dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti saat ini, paham ya? Akhirnya rawali songo itu Islam lagi rong generasi. Iku gak gawe demak nopo. Wah, senatri mau sholat dilarang arah sholat raiso jadi presiden. Hmm. Jadi saya ini sholat malah Om oh, bupati kok ora sholat, terus arah dipilih. Gubernur kok ora sholat, lo arah dipilih. Ono cawayu solihah kok sing lanang rai bebo sholat, yo ya rapayu. Kayak keterusan paham, nah, tapi ini mau cerita. Jadi karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri bukan kamu saja tapi seluruh negara dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim nyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi bahwa untuk sholat itu harus warzubum minas samarot harus ada materi, materi fisik yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dicontoh No ciri utama agama wis menang Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadalahum wala yubaddilannahum mimba ba'di amna. Ciri utama kemenangan Islam Muhammad nak orang melaksanakan Islam itu sudah tidak ada ketakutan. Sebut wala yumat kinanna dinahumul ladir tado. Ya. Jadi kira-kira perasaanku loh ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya, kemudian sholat di situ takut. Sama negara yang sholat tidak takut. Coro alamat untuk futuhi pangeran yang milih negara yang sholat itu udah tidak takut. Mereka Allah ngendikan wala yumat kinanna lahum dinahumul ladir tadolah. Allah bikin tamkin. Tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala ibad dilan nahum mimba di khawfihim amna. Dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa tak takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi-sembunyi. Ba'da fatih Mekah, sholat terang, terang. Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini terus yang waras kowe ya ujug kowe nanti pikiran. <laughs> ya pokoknya iki ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujug-ujugan pokoke ngomong napa? Ilmu. Ora usah terus rasa suci dhewe ya ora. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae <laughs> Tapi yang jelas neng ayat itu jelas sorry ada kata-kata wala yumakkinanna lahum dinahumul ladir tadu wala yubaddilannahum mim ba'di amna. Jadi ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin. Kowe rabi yo iso, wayo yo ya iso itu berarti wis jos ya. beragama secara apa? benar. Yo. Paham ya? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kalau di konco bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh ya, kondang tenan. Rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Yo yo hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora ana iku takdir no. Tapi ini penting kula aturno nggih. Kula niku kan maca tarikh niku kata, Maca tarikh niku kata. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Medina. Ada Fatu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Nabi Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, Terus berani terang-terangan sholat fasta gimana wah doma Di Indonesia sekarang luar biasa, malah pejabat yang nggak sholat tuh dijeng wong. Sekira-kira malah rada di. gulek bojo wong rasolat sholat saiki kangenan. <laughs> Musibat. Wes pokoknya jos. Tambah kue ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi <laughs> Jajal misal misalnya Mustafa nganti yang ngecap koyo wayah aku koyok mungkin. Lah bungkung sujute orang Urung kowe kaya kan sah ta ora wayo dengan badung ini Maksudnya gem meyakinkan kan. Kaya orang iso ngajak nih swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih itu. Coba adekne wis abid. Goni syarat suka abid tok Ini Ini semoga lakoni wis nawani ya. Tapi ini penting kalau terang ya. Makanya istilahnya wa iqamis mendirikan jadi sholat itu berdiri. Terus kedua kata Imam Haromen sholat itu harus fi amakina muhtalifatin di tempat yang beda-beda, sing ma'rufah, sing dikenal. Jadi wong kok sholat nih sor pring dewi antu gak sah dari Imam Harom. Sholat kudu di tempat terbuka, terutama fardu. Sehingga kata Imam Haromen, kalau sudah ada jamaah tapi fi buyutin di rumah masing-masing, latat daru bias siar yang siar tidak kelihatan putih lo tetap diperangi. Makanya syaratnya jamaah itu harus di tempat apa? terbuka. Karena ini butuh siar, butuh so bahwa Islam ya demi sholat, bukan sholat demi Islam. Jadi kita bela-belani kelar mangan, ya ben kelar sholat. Menguasai politik, ya ben sholat tidak dilarang. Kita menguasai publik biar publik terinspirasi oleh hukum Islam rupanya nopo sholat. Sehingga kata Imam Haromen, kue sholat jamaah, maksudnya orang sah makili fardu kifayah, anak sekedar sah ya mungkin sah. Tapi jek taala lahumul imam. Dan Imam Harum mensyaratkan fi amakina mukhtalifah di tempat yang beda-beda. Jadi kalau kampung itu besar, di tengah desa harus ada jamaah, di pojok-pojok yang biasa digoni gerduo itu juga harus ada jamaah. Lo pernah lo di dekat kampung saya itu? Jamaah itu satu, semuanya di masjid. Saya bilang jangan, jangan semuanya di masjid. Itu yang pojok desa itu agak gerduo. Aku nggak sholat di situ. Dibikin. Yo gerduo mirip tenang. Ini penting saya utarakan karena tadi malaikat itu kan di semua bumi ya Allah itu akan nangis kalau ada bumi yang nggak dipakai sholat, nggak dipakai sujud. Karena malaikat ini menstatuskan bumi itu mahal di sujud. Makanya kata Rasulullah wajib ilat lanal ardu puluha masjid dan semua bumi Allah itu hakikatnya adalah tempat sujud. Sehingga kalau nggak ada sujud itu ya kecewa. Bumi ini kecewa sekali kan. Makanya harus fi amakina tempatnya harus beda-beda di mana-mana. Supaya siar. Kalau jamaah tetap di rumah, kota lahumul imam masih boleh diperangi oleh imam. Terus ketiga, ini penting kalau terangkan masalah ikomati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah, itu sing keliru, itu melok bener. Sing mardut melok makbul. Karena tidak mungkin kan wong patang pulau rawali kabeh. Nah, aku ya mungkin sewo ya rawali kabeh. <laughs> Normalnya itu kalau ada orang dulu era dulu, anggere orang patang pulau mesti sing sitok Iku, Kayaknya sekarang sak juta pun Gak jamin ada apa? Gak ada wali, tapi gak masalah lah. Mungkin zaman akhir prio, eh, kriteria wali juga gak seketat zaman zaman dulu mungkin. Masa beda zaman kualifikasinya masih sama. Tapi kira saya kira yang sebawa nasi ikut ngalor ngidul. ya ini saya turunkan lah kualifikasinya saya. Santai. Sholat itu bisa bener, itu baru kayak wong akeh. Dulu itu sholat itu kok lek. Kalau nu gak ada kitab namanya ini e, eh, disertasinya dokter profesor namanya Ibu Muhammad Kalau nu kenal sama orangnya dulu pernah ke Sarang anak Syekh Rojab e, abahnya itu profesor terus punya anak ya profesor juga e, dia nulis tentang fikhu Imamil Haromen e, kemudian saya pernah ketemu pernah ke Sarang saya, saya beli kitabnya mulai kitab disertasi dokternya sampai e, dia setelah jadi profesor profesor Fakih, profesor Fakih eh, dia ngarang judulnya Figu Imamil Haromen. Eh, dia nganalisis cara berfikirnya Imam siapa? Karena Haromen itu gurunya Imam Ghazali. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh, ini, Mekah jadi kota mati mangkel. Mangkel ulama mandi kan. Dia udah punya Mekah, mulang. Nggak mulang ya selawur-awuran. Ngawur ngawur ya, wong alim tapi coba apa yang Mas ya? Maksudnya ngawur itu Panjen bahasa Arab bahasa Arab tenanan itu ismam, ismam itu budek, budek itu rapat peduli. mulanya tak terjemah ngawur, orang kau ngawur, ngawur murah ono biasa Ya bahasa Arab bahasa Arab tenanan ismam, ismam pun mau budek dari kata apa? Sumun, nggak mau tahu. Mulang di Indonesia Mekah. Ini dasar orang keramat. Mulang sing ngaji wae, sing kuwedeng yo wae. Ayo mulang ya di Indonesia Bareng Mekah wis ruame ilmu pindah nang Madinah gak terima deh iya. Medina mati ilmu. Lalu digelar Imam Nopo Harum. Semenjak itu Mekah Medina itu ada geliat fikih. Mereka digerakkan oleh Imam siapa? Wah, nak ngonti kan itu kuasa repol jadi marong ini kuwara sepol. Makanya Imam Ghazali di Ihya sering keras karena didian guru. Wol karena jadi Imam Harum, ngamuan wong. Ya itu, beliau termasuk yang fatwa jamaah itu tidak cukup fi makanin wahid kudu fi amkinatin mukhtalifah di beberapa tempat yang beda beda-beda karena semua arduwa nggak boleh dipisahkan dari sujud sehingga terus dia untuk gelar nopo imam nopo harman kalau ada kitab eh, sekitar berapa jilid ya ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau namanya Nihayatul Matlab fi Hayatul Matlab itu kitab induk jadi Imam Ghazali alim gitu itu karena barokahnya dididik Imam siapa? Haroman. Haroman itu luar biasa. Yang saya paling saya kenang dari Imam Haroman itu gitu. Nak ngendikan gua ambek ngamuk. Wis masyhur. Kok yang menang kalah itu ngamuk. Hmm, tapi ngamuk wong alim ya tetap keramat terus. Kowe ngamuk ya guyu caci ilek. Ya apa ya koyo stres ngono modele ngamuk enak wong alim itu terus koyo mergo rondo. Tapi nang ngamuk wong alim itu duwe apa? Terus dia menulis faedahnya sholat. Jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu. Sampai jihad, sampai perang. Supaya sholat itu tegak. Makanya dimulai Nabi Ibrahim kita anak beliau Nabi betul ngendikannya Robbana liyuki musola supaya mereka melakukan sholat cobalah karena mereka manusia kasih uang kasih makan karena mereka kalau nggak makan nggak kuat so. Robbana liyukimus sholat saya bela-belain mendoakan penduduk Mekah punya uang tuh mau supaya mus Berarti pas sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar. Sekarang kan enggak. Ayo sholat sih ben mangan enak. Berarti mangan itu tujuan. Sholat itu lan. Bagus innalillah wa inna ilaihi Mulane kena buka Ramadan, itu cara aku hampir mangan sih ojo sok khusuk terus rasa mangan. Ben mangan sih, ben sholatnya tenang. Ayo sholat sih, ben bukane tenang. Berarti kue bela bela nih mangan, sholatnya mau Lantara. Usum di ini kene bener. Ada dora wali-wali. Nak delok raine iku dorong wali, mereka itu cek salah. Tapi nanti kualifikasinya diturunkan jadi wali supaya supaya gampang jadi apa? Terus keempat begini masalah sholat. Kalau gak ada kitab Fathul Bari, sarannya Bukhari. Itu nabi-nabi saking senengi sholat. Kata Rasulullah, Wa itu Musa tahtal kasibil ahmar wa huwa qaimun yusalli ala qabri. Saya melihat Musa pertama ketemu, dia masih di kuburan di tahtal kasibil ahmar. Ada gundukan merah dekat Yerusalem, itu sekitar berapa ya? Sekitar 6 kilo atau berapa. Karena kalau di tag hadis, saya ulang lagi ya, di tag nama hadis Nabi Musa itu sebenarnya mau mati itu ditih, mau wafat itu ditih. Tih itu ya dengan Masjid Haram masih 20 kilo atau berapa, masih jauh. Terus beliau kata Nabi Musa, Nabi itu unik semua. Ya Allah, matikan saya romyatan bihajarin ila ardil muqaddasah. Saya inginnya mati banyak selemparan batu karena dulu gak ada kiloan, gak ada meteran ukurannya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu, ya sedekat itu saya mati. Ya kira-kira berapa? Orang melempar batu itu paling berapa kilo? Kira-kira gak buanter wong Arab lho aja aja wong ro. Wong Arab wis bar mangan aja. Hah? Nak watu gede, watune cilik tak gede. Nak watune gede kok. Oh. jam matematika juga. Gak gak kira langsung. 100 meter par kan? Eh? Hah? Bro. Nah itu di situ Nabi Musa itu sholat. Kalau nanti teng makomnya Nabi Musa, ya, makom itu tempat beliau sholat dulu. Teng ini meskipun kuburannya muhtalafalah tentu. Terus di fatul Bari itu gini, termasuk yang ditulis Said Muhammad dalam Mafahim Ajiban ya Tuhan. Rasulullah itu saking sangking sholat nanti kan gini, ketika saya belum pernah ketemu para nabi kecuali pas itu kuburan di, di kuburannya sholat demun farid munfarid sendiri Kan gak iso ngentongi jamaah mau ndak mau harus <laughs> Pas Nabi Muhammad mau ke Isra itu kan beliau di Baitul Maqdis. Semua sholat datang. Karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar. Imam besar kaji Nabi maksudnya ana bapak? <laughs> Kowe kok aja terlalu jurnalistik. Mumpung ada imam besar, Imamul Mutakin itu, yang di tarhim-tarhim itu. Uh, di tarhim-tarhim kan diterangkan loh, yang ada tuh musola-musola yang masih pakai tarhim itu watakot dam tali solati fasolah wa antal seperti uh, terus watakot dam tali solati fasolah terus antal apa imam kemudian para nabi datang kamu maju dan kamu menjadi apa imam itu nabi sebelum Mi'raj itu kenangannya para nabi ya sholat jadi semua nabi datang ke Baitul Maqdis itu hanya apa? Untuk sholat. Mumpung ada ya imam al mutakin, imam al-mujahidin. Imam besar, ahli jihad, ahli tabligh. Itu semuanya gitu, semuanya demi sholat. Singkat cerita ketika Nabi mau kabundut, sangking senangnya sholat tuh ngetikan ya, saya apal tagnya. Saya ini mau meninggal, kata Nabi. Dan saya melihat para Nabi itu sholat di kuburannya. kata Nabi ini, Wa ana akromu ala Allah. Dan saya terlalu terhormat. Saya ini terlalu terhormat di mata Allah. Untuk membiarkan saya tiga hari meninggal, kemudian saya tidak sholat. Jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok mati mayit, maksud kecelok ya tentu tidak mayit hakikatan karena semua nabi itu ahya, semua nabi itu hidup. Umpama aku kecelok ngikuti prosedur umumnya wong sing kecelok kabundut. Paling banter mau teliti. Aku ku izin be pangeran, terlalu terhormat pangeran. Kok aku terus ning kuburan, kok amen turu mati terus sholat. Jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal pun itu mau melakukan sholat wa anak akromu ala setelah setelah saya meninggal gini walam usol ibadah salasin kemudian saya tidak sholat setelah masa tiga ya masa tiga hari mungkin itu pilihan nabi karena mau tidak mau harus mengalami proses peralihan alam ya tapi tetap cita-citanya itu sholat Nah saya ini kue iso sholat atau spring susu. Nah, ya Allah, ya sampai Terus keempat, sebaiknya imam sholat itu yang paling alim, paling akrok, paling benar Itu awal-awalnya. Tapi nanti kan terus kayak seleksi KPU. Saling Mustafa, wis iki jenggoten wis ana rasul tua wis bener. Tapi engko tajwidnya kalah mbek Ki Fuad. Fuad misalnya tajwidnya bener kalah sepuh mbek Pak Hudi, nanti kan iso seleksi kan ribet. Sajane apik aturan itu, tapi dengan sendiri ribet. Terus Ruhin menang. Wah, ra iso sing paling parah pangeran jare Nabi wong fakir. Wah, sesebar kae. Wah, repot. Dulu itu sholat itu memang diseleksi betul. Karena ya umul kaum akro umul kitabillah yang paling berani imam itu yang paling akro, yang paling afkoh, yang paling asan, yang paling akdam dan juga kan ada aturannya. Satu yang paling bacaannya benar. Benar tok harus tahu apa maknanya. Karena kalau nggak tahu maknanya itu kalau wakaf itu fatal. Ya fatal tuh Pak Budi. Misalnya ono wong wacanane api terus wakofe ini. Inna wohala yastahi terus wakaf. Ayo prono. Mulane wong-wong sing korek suarane apik boyo do tobat, belajar maknane Quran. Kadang wakaf iku fatal. Yono ya ono sing wakaf ngene misale. Apa itu innama yastajibul ladzina yas mauna wal mauta. Berarti artinya <laughs> terus piye? Dadi sing nampa dakwahe pangeran iku wong pulau niku coro pantas. wae ngarang Bapak Kofasol, tapi kira-kira do angel bali lho rugi. Jadi yang keliru di Indonesia ini kritik saya terbuka pada yang belajar tajwid hanya makhrot. Sebetulnya dulu definisi tajwid itu udah hanya makhrot, termasuk makrifatul wukuf wal wusul. Makanya nenggone Jazariyah wabak data tajwidi kalil hurufi labudamin makrifatil wukufi. Jadi wakaf itu inti tajwid, tapi sekarang uang muni ahli tajwid itu maknanya makhrote tok. Wakaf asal jeblok sehingga orang wong wakaf indah lah lah ya. Ya prono. Tapi zaman sing so sempurna itu sapa ya sudah sing iki tompo wae, sing zaman akhir tompo Cuma sebetulnya kalau mau belajar tajwid itu ya sak paket belajar wakaf dan wasol. Karena sekali salah itu fatal. Pemenang wakaf juz 44. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika alladziina kafaru annahum ashabun nari alladziina yahmiluna al-arsya wa oh, malah tubuh malaikat Jibril. Mereka ini kan ashabun nar disifati alladziina yahmiluna al-arsya. Oh alus. Makanya wakaf ini penting sekali. Lho kula nu ada kitab karangane Hasan bin Hadi Asegaf. Saking judulnya kitab Al Jauharul Masun fi Qiraati Qolun, eh, kiraahnya Nafi yang riwayatnya Qalun. Sampai saking nih Habib Hadi Hasan bin Hadi Asegaf. Itu orang-orang sadat yang terkenal ahli kiraah. Sampai ngedikan gini. Saya ngapal kitab pun nembak kok dah kolal jannah saking mangkeli uang belajar roh tok 6 songko wakaf. Iku kolal. Lah aku iku apalai ketan. Jadi potensi suwargo itu tinggi lah karena enam ae suwargo, Kalau puluhan mungkin ratusan. Karena ya tadi fatal, kalau tidak tahu itu fatal. Ya tapi piye zaman akhir kabeh wong wong ora sempurna. Ya sudah nggak apa-apa sudah kita seperti ini kita terima saja. Semenjak wong padha buletes, padha buletes Untungnya Nabi ngendikan rai kutok. tok. Sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Semuanya itu serana seleksi. Mane kula nu salat teng putih makmum guling-gilingan nak imam rasa diseleksi. Pokoknya KPU Jadi Dadi kula wis anggere wong imam ya. Hingga detik ini kula sering makmum. Kula sampean kapan-kapan nak tua yang imami kapan-kapan. Tapi saat ini sementara makmum guling gilingan nak salat itu sesuatu yang baik bahkan ketika diimami orang yang kurang baik masyur itu kan ketika Said apa ketika si Dirasman dikepung dikepung oleh orang-orang Khawarij semuanya itu fusak terus sholat didirikan ketika sholat didirikan karena orang soleh-soleh itu dikepung dimami mubtadi orang yang sangat berdua sangat berdua ratir mau berdua sangat berdua bahkan orang yang imam ini termasuk orang yang menghendaki Husain terbunuh apa Said Usman terbunuh orang-orang baik di dalam gedung termasuk Sayyidina Osman, Said Hasan bin Ali, terus ada Abu Rero, ada beberapa itu Terus ketika sholat didirikan itu ada yang usul ke Sayyidina Osman. Ya Osman, apa engkau membiarkan mereka ngimami sholat sementara mereka berdua-berdua itu? Jadi Sayyidina Osman lucu. As-sholat ahsanuma ya'malun nas. Ini ada di Bukhari. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahu. Sholat itu perilaku terbaik manusia. Kalau mereka sedang sholat kan sedang baik ya sudah nggak apa-apa kamu makmum. Setidaknya pas sholat itu sedang Saking arifnya Sayyidina cuman Makanya sama makmum rukun ya bolak balik. Setid setidaknya pas sholat itu pas waras. Lah aku pas betu itu ya pas rataan tuh. Pas sholat, Pak Mustafa anu, pas sholat ya tanut. Tapi nak pas turun ngaji ya rataan Jadi sementing itu pas sholat itu kearifan. Aku lo mau wong makmum wong bolak-balik, kecewa yo ya bolak-balik tapi harus, Mulan Mulane lo mantep, kula mantep dosa di sepuro, kula khusus be pangeran. Wong pangeran dawo anak idza dzoni abdi. Kula nu zaman melarat, Saya kira jorong juga. Tapi tapi nih rentu yang melarat di ya, bangsa ini. Moro Jogja nih gue betok kerdus. Kalian santri kalau kali. Kula rian zaman melarat tuh di santri, ya sepakat kiai, melarat lah yo. Ya. Lo kula zaman melarat tuh gue ngorek kitab mahal, kitab tertinggi loh setelah Fatul Qorib, Fatul Muin, Fatul Wahab itu stop. Banyak santri sarang yang ikut saya karena ingin ngaji sama mahal. Padahal tamat alia sarang. Jadi mulai dulu saya di Jogja pertama itu mahal. Saya kira tak dono nasoil bibat. Lagi nak gelem. Sorokan loh tapi juga si mojo. Tak balenin dah mulang nopo. Mahal Tapi sekali raiso tak usir. itu makmum. lala itu lu ngaku itu bada bada sufi. naruhan bada sufi. Pas antara pati Purwodadi itu sudah masuk Purwodadi, wae Jumatan. Kulo nu wedi pangeran. Senajan tono kaul-kaul sing darani musafir oleh no. Ninggal apa? Jumat wong kula musafir tenan, misalnya kula teng narukan ya ora omahku. Singkat cerita aku tetep medhun. Padahal gue kerdus kali perjuangan. Salat. Dari wudune ku ning kali. Sing Jumatan mu 16. Imame maca Fatihah kok wong jihad yakin. Aku sih yakin pangeran ra nampa ora mentolo. Wis aku yakin aku iya. ya. Wati ya wis. Walham wal robbul Yakin sekali ya Allah. Melane kulon semenjak iku ora fanatik tajwid. Ono wong makrote apik tapi engkek, makrote keliru tapi jihad. <laughs> Bayang nus gak mentolo lah pangeran nolak itu. Berarti mun wis dino siro <laughs> aku sholat nganti nangis. Sampai dong aku tak rubah ya Allah. Anta akromumin min sholatnya sholat Rasul. Jenengan terlalu mulia untuk menolak Kulo sing menusuk hati kulo atas, mau kulo juri, mau kulo tompo. <laughs> jenengan Rahman Rahim, cek tega nih jenengan batal lo sholat itu yang mik. Mpun Gusti jenengan tompo mawon. Mpun nak di tompo kulo rasa tompo pisan wes. <laughs> Ya Allah. Tapi kalau tetap no makrot, ini mau cerita, kira usah melo-melo, ya terus sensitif. Kok cawe itu eh, ya sensitif. Gus kok gak majibno makhrot? Ya sembrono, itu ya tetap wajib makrot, wajib. Cara Imam Jazari sebuti eh sebuti bahwa hakadha minhu ilaina anova wasolain. Jadi Quran harus dibaca dengan tajwid karena mulai dulu ya Quran dari Rasul sampai kita ya dengan apa? Tajwid. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tajwid itu nggak bisa kamu wajibkan tadi daerah itu sudah terbelakang, ba'idun minal ulama. Singkat cerita setelah saya sholat Jumatan tadi, santri saya dua itu ya ada. Dia sesuai prosedur fikih kalau nggak sampai 40 itu ya ada. Dan dia yakin kalau imamu qari'in bi umin itu tidak sah. Mungkin ini iso ngaji mahal di dadi roh. Wong korek mak ngomong umi itu ini ya ada. Tapi aku raya ada. Orang krono sama takut ikut lah jenengan dapat ya ada. Aku nak ya ada, aku mari takabur. Koyok-koyok oh, sholat wong ku rajin tombol. Wes aku spekulasi nggak sowan pangeran atok rata kabur di bang ada. Terus gue ya tetep ada kurang usah. Tapi ada gue sampai isen gue pangeran gusti jenengan aku uang mulia dan yang mulia gak mungkin lah nolak sholat tiang nih gue saat 16 lah pun. <laughs> Jadi aku raya ada gue khawatir ujuk khawatir takabur mau sok pangeran ranyol rangesano. Sholat uang sing jihad mau. Obar runtusin mamaku delok sakit. Lah mau Fatihah ngono geger. Ya. Kok wong kelahiran kok wong kelahiran. <laughs> Angel temen contohnya. Nah, mbok niku akhirnya makas tu sini nah saya bertahun-tahun seperti itu. Tapi wong alim sak dunia mesti kembar. Pas niku kula ya ora takbir. Alal hak pas itu saya gak tahu takbirnya. Bahwa sholat Jumatan 16, 17 itu sah. Pokoknya dunal arba'in itu sah. Singkat cerita suatu saat saya dapat kitab. Ya era-era sekarang itu dapat kitab. Namanya Tadkirun Nas. Sekarang seorang Habib Alim Alama, namanya Tadkirun Beliau ngendikan dalam kampung tertentu yang masyarakatnya dunal arabain nggak apa-apa sholat tidak usah sampai apa 40 dan sah. Terus beliau cerita, saya pernah kata beliau cerita, sebagian wali Abdul pernah sholat di satu kampung di apa itu makmumnya mau sebelas sebelas jumatan terus ditanya sama muridnya ya Habib ini orang 14 kok kamu tetap jumatan di sini ono aku, aku bodoh mek wong jadi <laughs> ya, ada dadi akhir ono wong makmum alim sanggep ae ono wong. Pangenangan juga kan bener. Fa'inna wahid fa'inna fakihan faqihan wahidan mutawari'a asaddu ala setoni min alfi abidi berarti bandrol wong alim sitok itu udah karo wong aku GR GR dw ki mau wong 16 tambah aku sitok Misalnya. aku rasa aku nak trimo pulau cek tak celak-celak cek ono lah nak trimo seket lah cek ono lah kene yes tak dongkak karena tadi ini penting ya, supaya kita ini tidak angkuh. I ada dalam konteks ikhtiar memang baik, tapi kadang melahirkan takabur. Saya kira ono wong makrote apik mau tiga ah engkek, bariku untuk hadiah umroh. Berarti dek nengit mai Quran anak terima untuk, kue ngerti untuk, untuk itu mendapat. Ya tor. Tapi aku ramu haram loh. Ono wong kiro kiroah wapi, makrote apik, engkek juara ah paling untuk untuk umroh diundang presiden, diundang menteri, amin kira ning kabupaten, entah entuk. Imam masjid iki macane keliru tapi mungkin pendiri masjid, mungkin si digowi wakofan tanah. E. Dekne macane Quran rafaseh tapi memberi ke Islam, tanah e diwakofno ke masjid. Nunggu nih masyarakat 16 gawe masjid. Dia pendiri Jumatan pertama di kampung situ. Gak tahu untuk apa pokok Islam. Kue pinter entah untuk kok Islam. Terus ketemu pangeran ayo. Kowe kok goblok makhraj, tapi pertama wonten masjid iku kula. Lah sing fasih makhraj kowe kok fasih makhraj. Hadiah ya apa untuk umroh? Ya wis umroh ae. Warga ben iku wong iki. Kena dikonono pangeran. Ya aku ya ora bayangno tenan iki misale, misale. Saiki ciri utama ngitmai Islam ngekeki tantuk ayo jawab. Ayo jawab. Ngekeki yunfikun. Mulane kula kadang dadi wong alim isin perkara ini. Lho kula mboten sombong, kula sering nyetak Quran nganggo dhuwit kula. Ya sebagian diuruni donatur, sebagian dhuwit kula. Mergo kula isin, kula wis sering disalami template tiang, sehingga saya harus pernah memberi Quran. Di puluhan juta, bukan satu juta orang Karena saya malu sering mendapat dari Quran, saya harus memberi. Kulo nopo kitab wong nganti lali jumlah. Saking saya ini biasa kecil wong alim untuk salam template. Masa saya tidak memberi? Karena tadi sing untuk ganjaran itu memberi yunfikun tuh memberi aliyatul ulya khairum aliyadis. Nah, tapi aku yang misalnya Quran waca tenanan, juara lomba untuk umroh, untuk penghormatan. Ya ora haram, nah haramnya orang. kan. Tapi ke wani ketemu pangeran hubunganmu mbek Islam mentok kowe wani. Nah wani ya monggo. Mana kula niku jauh Gusti kula niku. Kula dikonco goblok bolak-balik kula ya wedi gara-gara apa? goblok. Ya ngaji nih kulo is goblok asli asli goblok. Tapi neng kampungnya iku pendiri masjid. Tanah wedi ini imam pertama wedi ini. nak cerita be aku. Traweh tak tili, iku ping 8. Lah kowe iku Muhammadiyah TNU ya ora traweh kok 8. Alah Gus Gus. Malah pertama ditus Gus ngaji papat ora ya, apa sementing salat rokat. Lah Gus Naji tetep wong alim. Lha Gus Naji lho. Wong alim keras lan tetep. Cuman Gus Naji. Gak popo papat sih walu tapi niatnya aja terawih. Pokoknya Ramadan be orang kena bedanya. <laughs> Jadi pertama gaya terawih terus muda walu, muda rolas. Ini tak tiri wis rong pulau. Goblok bocah. Tapi pendiri masjid. Kue pinter di sewa masjid kabupaten untuk servis ayo. Untuk peti lah kawan. Yo nak ya api wong siar. Lho kula ya seneng Kang, tetep ana wong fasih maca masjid obaten seneng kaya jodaran aku drengki, kula ora potongan drengki. Tapi nak dekne ku mau luhur ngerasa penting kanggo Islam tak protes. Banyak di dunia sana orang yang memberi Islam. Mbok yo mikir. Kadang sing bodoh memberi kita men ya, menerima. Mengenai kalau suwon, nah, saya ibadah itu biasa wae. Akhirnya bocah ini santri kulo, nanti dari kulo teng Wah, ambil dari kulo. Kulo nanti saya nak sholat ya makmum bedin. Aku yang menikah. <laughs> Aku yang kemah bedin. gus. Kulo mulai tentu Jogja bertahun-tahun kulo nak sholat mah. Gus kali-kali jinan imam kulo. Aku wis imam, gue nak mau ngaji be aku. Masa imam gue bola. Sekali. Jadi sumpah ini gue keren. Keren, tau ngimami wong alim dadi kono keren. ya. Jadi kok Mustafa ya Gus Pak Jari sapa Tak sholat makmum aku. <laughs> Utang ini lah Mus. Salate ku anut aku. ruku ewe ngenteni aku. Lo <laughs> masyur. Jadi sahabat sing lima imami Nabi mu sitok jenenge Abdurrahman bin Auf sinten? Abu Bakar pernah pengen imami kami kan gak sitok masyur Nabi gerah Solat di masjid di imami sinten? Abu Bakar. Pas Abu Bakar mentakbir, dengar ada suara Nabi, terus Abu Bakar tak akhoro mundur, terus Nabi akhirnya ini maju. Tapi Nabi maju pun sempat ngendikan e, memberi saroh ankum maka kamu di situ saja. Yang kasil pernah jadi imam sukses Abdurrahman bin Auf dan ini jarak masyur. Abdurrahman bin Auf itu di perjalanan dari Rasulullah banyak orang. E, Nabi itu kan fanatik awal waktu sehingga ketika Nabi gak ada juga entah cari apa itu Sholat masuk terus sholat. Sehingga Mami Abdurrahman bin Auf setelah dua rakaat Nabi datang diterus nawa. Makanya dengan ilmu hadis ana naduman walam yusol lil Mustafa khalfa akad ilabna aufin walagul fadlul abad. Rasulullah itu gak pernah sukses jadi makmum kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. fatul fadlul abad gara-gara itu punya keutamaan sing selawas-selawas. Mulane Abdurrahman bertakok imam, "Ah, kira tahu imam kaji <laughs> Aku tahu. <laughs> sukses bisa nganti salam. jadi takut, "Lha kok ya Nabi ra?" Yo ya <laughs> Jadi ya harus sahabat sih? Nah, Abu Bakar kan terlalu sopan, jadi mundur. Abdurrahman oh, gak sekali kali. Cara Jawa kapan meneh? Makanya ada hati saudara walam yusol lil Mustafa khalfa ahad ilabna aufin walahul fadlul abad. Rasulullah nggak pernah sholat makmum sukses sampai salam kecuali di belakang Abdurrahman bin Wah, bicara gitu Nabi cek sugeng ya keren Mustafa. Eh. Terus kembali lagi ke sholat jamaah fadilahnya. Dulu sholat itu kok cacile, cacile itu ya cacile. Mulane kula mengaji teng putih-putih cerita. Nah ono cah cilik nyelepi Imam ku barno iku niru sahabat radhiyallahu anak. <laughs> Dadi dhisik iku salat sholat tuh gede Pak. Sama lah ya termasuk ini cerita yang figu Imamil Haromen. Saya baca itu pertama ya di figu Imamil Haromen. Jadi misalnya Mustafa ini, Mustafa Jenggot ini, Mustafa Khusyuk ini, ya Mustafa ini, Mustafa ini. Khusyuk itu heboh atau orang Aku yakin Khusyuk Rukin. Wow, Khusyuk Rukin. Mau nganti lemu kali lu itu. Jadi cari Imam Safi itu orang nong lebih swarga lemu itu cepet. mau lebih Swargo, itu nak lemu kangelan kecuali Tok Muhammad bin Hasan Sibani ulama lemu semenjak itu ulama lemu gak apa-apa satu, satu ulama yang lemu Muhammad bin Hasan Asyibani masyhur ya aneh ruwet semenjak itu seorang ulama lemu terus gak niru ini eh, niru lemu <laughs> sini salat ngene kan jadi misalnya Mustafa makmum ya ono Rasulullah Rasulullah pasti gue suka Rasulullah dari imami terus Rasulullah sudah rokaat ketiga keempat Fajar ajain orang datang terus tanya dengan isyarat tadi sudah sholat berapa Fa asyaru ilaihi angkada. Sudah empat rakaat. Lalu ini terus takbir diselip. Jadi Rasulullah bisa diselip. Jadi misalnya Nabi kok istakhiat akhir. Allahu Akbar. Yo ya terus rakaat ula, rakaat sania, rakaat salisa disebut. Nganti menangi Nabi tahiyat akhir. <laughs> Jadi saya sholat tuh model gue. Kok Nabi salam ya melok. Salam. Jadi kok caci lek. Berarti kok caci leh cilik. Mulane caci leh sing model gue itu salah no iku niru. <laughs> Jadi sholat modifikasi masbuk model ini itu model baru. Jadi rodok bid'ah lah modelnya. Walhasil Rasulullah itu dibiarkan oleh Rasulullah dibiarkan berjalan berbulan-bulan dibiarkan. Pokoknya anggar ono wong sholat, karek takok Nabi mau piro dijawab lho Isaro, Ya wes terus takbir. Terus kaya wong awam-awam ngono ya. Ning ndi wong awam ngono ya. Nyelip apa? Imam. enggak nek loro Ya wes terus ngikuti nih Ritme yo. Ya. Sebrono tenan. Itu berjalan. Suatu saat ada muat, muat itu terkenal afqahus sahabat, termasuk sahabat dan terkenal ahli fikih. Terus muat ini bikin model baru. Dia datang, ya tanya juga sama sahabat, Nabi sudah berapa rokaat? Dijawab dua. Ya sudah, Nabi muat terus takbir, terus langsung ngikuti Nabi. Ngikuti Nabi karena dia terkarek apa? Eh, terlambat berapa? Dua rakaat. Kemudian setelah Nabi salam dia nambah dua rakaat. Dan itu muat yang disalahkan orang banyak karena bid'ah ya hal baru itu nah, setelah itu Rasulullah besok Cara Jawa kok rame-rame ono apa? Ini muat bikin model baru ini. <laughs> Model baru itu yang yang kayak kita sekarang itu model. Akhirnya Nabi Nabi benarkan muat. Ya begitulah yang bener kok kayak oh, Muat. Oh, Terus Nabi sebenarnya itu dengan man adroka imam nggak ada terus ikuti saja terus nanti ngikut apa menambah kekurangan. Semenjak itu terjadi model sekarang. Itu pun kita bisa barokahnya jamaah. Apa barokahnya? Coba orang-orang masbuk yang di kota-kota kan gak tau ngaji takbir gak tau ngaji muin. Kok iso nambahi masbuk? mereka ono sing kancane sing nyontoni. Kancane nyontoni. Kancane ngerti-ngerti bener. Padha ora roh ini tapi ujuk-ujuk itu barokah jamaah. dia betul Ngomong awam kan nyurai iso ngaji, tapi nak nambahi Mas Bukan bener mergo roh. Mulane kiai barang kesunatannya kadang tahu karek, ben nyontoni Mas Bu malah kiai ini ratau tahu karek. nah <laughs> kiai wis bener terus karek lah bener go nyontoni carane Mas Lah nek kiai ini ra tahu karek sing nyontoni Bu pertama kok caci lek bau terus <laughs> Main salib. Paham? Ya, oh, jadi lengi-lengi mulane ngaji. Ya. Oh, jadi Rasulullah saking senengnya sholat. Setelah beliau wafat atau bahasa pasnya itu intakola ila rofiqil ala aja cita-citanya sholat. Jadi saya terlalu terhormat di mata Allah sampai aku baro telung dino kok nyuwun sewu cara Jawa nih nyuwun sewu bahasa kasare mosok aku kabudut ngenteni kiamat terus bubuk-bubukan antok, Sius gak orang aku lah, bukan gue, Orang aku aku tetap ku sholat. Jadi setelah Nabi cerita Nabi Musa yusolli fi kubri, Ibrahim yusolli fi kubri, semua para Nabi yusollu nabi kubri. Terus ngendikane Rasulullah, dan saya terlalu terhormat. Untuk jadi kemana Nabi aku kok bar kapundhut, keturun telung dino terus ra popo itu keseluan. Terlalu lama lah bagi saya untuk dibiarkan Tuhan begitu-begitu saja walau musolli dan saya ada sholat. Coba kayak apa Rasulullah itu? Jadi kamangane ku cek emane nganti tolong dino nganggur ning kuburanmu bubuk. Bubukan gak salah. Dan itu ada di kitab Fathul Bari, makanya sholat itu luar biasa. Ya tentu supaya kita ada bosan ya terus sering-sering. Tapi orang sering itu demi pas sholat itu enak. Ojo orang sering mergo mangkel abe sholat. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nak sholat aja itu jarang banyak-banyak, paling dua rakaat. Tapi kualitasnya bagus tak jamin bangku kue pitung rokaat tapi ra jelas. Jungkir balik, jungkir balik itu. Tapi kita ijazahi, sholat kelirulah tetolong pangeran. Ngaku ilmu Abu Dar. Abu Dar lucu meneh. Makanya apakah sahabat itu bermadhab? Jawabannya enggak. Nak cari Imam Syafi'i, sholat itu harus ditentukan zaman niat. Kalau dua ya dua, kalau empat ya empat. Karena sholat itu harus dengan apa? Niat dan niat itu sarannya menyatakan ini fardu enggak, sunat enggak, milih berapa rokaat. Kan sholat sunat lail itu kan bebas di wilayah sembilan rokaat langsung. Boleh dipotong per empat rokaat juga boleh dipotong per dua rokaat Tentu yang hadisnya paling banyak mutawatir ya as-sholatul laili masna masna dipotong per dua rokaat Tapi Nabi pernah juga sembilan rokaat langsung tambah apa? Tahiyat. Sehingga kena orang ngesahno itu ya keliru juga mau oh, riwayat nawa Riwayat. Abu Dhar itu dan itu harus kamu putuskan di, di niatnya. Tapi Abu Dhar itu pernah sholat di Masjid Aqsa. Dia sholat. Lama sekali. Muridnya ngenteni itu nanti bingung. Ija ini wongi sholat orang berber. Sesuai terakhir ditanya, ya ya Abu Dharin, kam tu sholli. Atadri kam sholaita. Jadi pirsa persawau sholat ping Gak aja. Lagi Nabwa ya Tapi aku ya roh tapi pangeran persawau. Sementing kan pangeran, saya biji pangeran, aku raro Allah, sementing sing biji. <laughs> Makanya Imam Syafi'i itu ngeper, apakah niatul fardiyah juga harus takyin ada di rokaat? Ini di kitab um, loh, di kitabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, mesti ini ngono. Tapi aku diriwayat ke Abu Dhar, dia aku raro jublai rokaat. Ya wal amal, kata Imam Syafi'i, amalnya anut kiasku, yo ya niat. Tapi nak kue wis isek mbek pangeran terus ora jublai, ya monggo sanggup ae kaya Abu. Ya. Tapi ora krono mikir utang, ya manja nasib Aku lali kan berkecamuk sana. Lali mu seram bukias kias jadi. bener Abu Dar Ya Abu Dar, tadri kam solaita, adri, tapi walakin nabwa ya adri aku raro. tapi Allah itu. yes. Semenjak itu terus ada ada game. sholat sunat itu jumlahnya bebas. Berapapun boleh. Karena as-sholat khairun maudhu'un fa'aksir aw akillah. Sholat itu sesuatu yang baik, bawaannya sudah baik. Fa'aksir aw baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Ya sudah, yang penting ikut aturan tadi. Motongnya per dua, per dua, atau per empat, per empat, atau langsung. Ya, cuma yang langsung ini ruangnya sedikit sekali, tapi memang nggak sampai batal. Misalnya sampean saya kita bedai, sampean sholat duhur tanpa tahiyat ulam, menurut ulama syafiyah batal apa enggak? Enggak kan? Karena tahiyat ulam statusnya sunat apa fardu? Sunat. Sehingga kalau ada terawih empat rokaat langsung langsung salam ke darah batal ya tidak mungkin juga karena tahiyat ulah itu sunnah, paham ya? Loh, kowe kok ada keberatan. <laughs> Iya, aku seroh kelakuanmu mesti. Padahal mau tak beda, kira uang sholat duhur, lali tahiyat ulah, sholat sah dah. Sah, artinya tahiyat ulah itu apa? Terus sekarang kalau ada orang terawih empat rokaat tanpa tahiyat ulah sah dah. Loh, ada keberatan. Aku seroh. Aku lah politik identitas semua. <laughs> Tapi ini ilmu, kamu gak boleh harus tunduk sama Aku lah, aku aku itu aku. Cuma kita latih ilmu itu gak boleh dihalang-halangi. Tapi memang yang paling aman ya sholatul laili mas mas nah, dipotong berdua berdua. Tapi ya tidak wajib-wajib banget. Karena tadi makanya semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan sing wajib mau takyinul fardhi ke takyinul sunniyah kalau fardu harus niat dinyatakan fardu kalau sunat sunat tapi kalau ada di ada mesti karena tadi Abu Dar sholat itu tanpa ngerti jumlah rakaat lagi-lagi ini butuh riwayat jadi kalau suwun lah jenengan misalnya kepaksa solat sholat fardullah orang sholat apa sunat telah tapi sholat fardu sing spesial kalau suwun sangat misalnya ditetir sama sholat sunat lah sholat fardu sing nopo spesial. Spesial itu udah harus misalnya sholatnya khusyuk itu udah harus. Syukur-syukur khusyuk. Begini loh misalnya, tak contoh, no. awas kena keliru. Misalnya saya ini jarang sholat sunat, jujur saja saya itu jarang sholat sunat. Karena saya masyul, nggak boleh kamu tiru, saya ini masyul. Masyul itu sibuk. Sibuk kolban ya, karena saya memang ya sibuk. E, sholat itu dipikir. Dan ini yang menjadikan orang min ahli jannah. Misalnya gini, saya setelah sholat subuh, di hati saya, saya hidup itu ya mau nunggu sholat duhur. Setelah saya duhur, di hati saya mau apa yang ngenteni sholat asar. Saya tidak pernah misalnya ngenteni kepen sugah, mapan, enggak. Kepengen dihormati orang, enggak. Dan kalau kamu bisa gitu, itu berarti 24 jam kamu dianggap sholat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dikatakan oleh Ka'bul Akbar. Di antara ciri umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka setiap melakukan satu kebaikan itu yang tadziru ukhro. Makanya ketika Kabil Abar ditanya Umar, apa sifat umatnya Muhammad yang ada di kitab-kitab Taurat? Mereka itu bina hasanataini kot bina hasanatin kot kodoha wa bina hasanatin intadoroha. Masyur itu nih hadis-hadis. Mereka adalah umat setelah melakukan satu hasanah menunggu hasanah yang lain. Sehingga ketika kita sholat subuh selesai, ya pikiran kita nunggu dur, dur selesai nunggu asar. Sehingga pas kita mati di antara itu status kita adalah fa'il zuhri muntazirul asri, pelaku sholat zuhur dan ngenteni. Nah kue kan gak Ure rawani mati ngurung suga kok mati cacah kan ngono. Berarti kue muntazirul hina penunggu suga. Iku iso di pendem ning Gunung Lawu kena ngono terus Kawi apa lawu? Kawi. Sing sugih iku. Kawi. Kowe tau Rono. Berarti mukmin tenan ya. Alhamdulillah, berarti mukmin ya. Ya, jadi ke sholat duhur. Sehingga Allah ketika ngambil kita, status kita ini penunggu sholat. Kenapa? Penunggu sholat. Bina hasanatin kot kotoha wa bina hasanatin in tazuha. Cirinya apa? Setelah adzan misalnya, allah Akbar, Akbar langsung Alhamdulillah, sinta entah ini teko. Karena lama, dia rindu sama Allah itu lama. Sehingga ketika dengar adzan langsung alhamdulillah. Lah kue orang ngentai ini kan gak alhamdulillah adzan meneh lagi bar. Kuwi gue seorang muntadir iku. pulau kula niku alhamdulillah itu ilmunya Kabullah Barkallah Akbar itu termasuk ahli kitab yang riwayatnya diterima oleh ahli sunnah nopo wal jamaah. Makanya di tiba itu ada al hadis susani an yasar bin ato an kabil ahbar. Mulane kula nu anggere ape dhuwur seringe nggih ngopi, ape subuh nggih ngopi. Nah ibu bojo kula, kula jam tuh ngopi. Nggih gawe dhewe. Kula matur pengiran Gusti, kula niki ngenteni subuh. Ya ngopi. Jadi subuh itu seger bar ngopi. Ya bar subuh ya ngenteni dulu. Dan aku mati kapan saja kurang masalah. Pelaku sholat dan penunggu. Itu kan enggak. Gusti, Gusti. Matilah Gusti tapi men mapan dulu mulai cilik mengharap wong penunggu sugih. Niku kesunatannya di nih gunung dia. <laughs> Kau iya, iya. Ya oke tawarai. Jadi khusyuk itu udah harus pas sholatnya. Semua persiapan kita demi termasuk dahar. Masyur itu Nabi kan. Ida budi asya asha, hadaratil isya fakot dimil asya. Kalau kalian malah ya. Ida hadorotil asya. Ya, wa uqim ida hadarat apa ida apa asya wa hadaratil fakot dimil apa asa. Kue nak wis kadung disiap nomangan malam, kemudian ono adan isya. Kamu harus makan dulu. Itu pun demi no. so. Begitu juga takjil ning Ramadan, nganti no takjil ben solatnya tenang. Jadi semua orientasi hidup kita, bahkan kita makan saja demi no. so. Berarti kan kamu menjadikan sholat ini al maksudul azam, tujuan utama. Meskipun kayak pas sholat mungkin standar-standar saja. Tapi kan 24 jam otakmu itu berkecamuk sampai Misalnya lagi ketiga misalnya begini. Saya misalnya kan sering pergi. Setidaknya gue sarong. ya gani nak menon najis ning dalan iso wohin. Sholat. Lah iki gue sarong ngalor ngidul senajan to kok sholatnya yo standar wae, tapi gue sarong ngalor ngidul itu pangeran yo ngapresiasi. Mau demi enak najis najise sholat. Ojo kok so, lu ngoplang pelang gak gue salin, bareng terminal Semarang ngono iku aku roh bolak-balik terminal Semarang wis potensi najisnya tinggi pun saiki dibangun. Unak jare kanca-kancaku dhisik ala ku ora usah sholat ini hormati waktu lang kok baleri bodoh ae. <laughs> masa ada santri sih beli beli mbah salat apa hormati waktu cari alasan rugi kok wajib balik coba banyak orang Islam nak lunga itu nggawa sarong gue klambi sito. senajan tuh nak sholat biasa biasa wae tapi sarong mbek klambi digawe tangeteng demi jagani kok nak najis iso Allah kok gak haru? Oh haru sekali. Pemenang saya nggak gak mobil, dia buat. Gawa sarong salin terus gawa apa? aku cek sering rawong sholat sholat. gawa aku harus gawa gede nganti teluk. Jaga nih kok nak dakholati sholat nih gue pedalaman tetep iso. Nah, kulo sering dari anu kiai alim. Dia butuh nggak akuan. Berku jaga nih iso. Kayak gini kan orientasinya semuanya untuk sholat. Lagi nih misalnya sholatnya biasalah tetep sepe sial karena semua perbekalan demi untuk paham ya jadi saya ulang lagi jadi khusuk sholat itu bentuknya anda harus pas sholat khusuk yaitu bagus syukur-syukur seperti itu buktinya Allah menilai orang munafik juga termasuk cara ngadepi sholat itu disebut wa idha qawmu ila sholati kamu usala ketika sholat sampai berangkat di arah sarasan itu dianggap munafik berarti pra sholat juga dihe Berarti sama, kita kok ape sholat tenanan, berarti dihitung mu mukmin mergo ape sholat tenanan. Awang munafik ape sholat salah rasa. Mana kula suwun dilatel nang lunga iku yang gue sarong, setidaknya lo sholat itu bayang lo terburuk pakaian kita nanti najis di jalan tetap bisa nopo sholat. Tapi aja krono was-was. Berbar lunga ning bis ganti ngono, entekno sarong iku. Ya ana sing ngono. Kena debu suwanti, nek debu kewanti, nanti lungane ku gosak kerdus taruh. Nek iku ra khusus was-was Ya Allah, kalau roh konco kula was-was ya Allah. Sedina ngubah sarung itu, Sampai bingung dia ngadepi Jadi kan orang tahu salin sarang ngambil sholat. ben aku ngerti nak pangeran nompo. Lah kok ngerti guys? Saya wong pangeran karuan dawuh anak idadzoni abdi bi mantep ditampa ya ditampa. Lah mantep pemurah paling ya ora. Saya jadi demi mikir, wah asmane Gus. Asmane piye kok hadis sore. Kuwi khusuk tapi balel. Hadis sore. Ya eling-eling ya, jadi kama anal beta ila al. Ini kan bulan Muharram, guys. Pokoke kenangan kula mulang nerangno napa? Salat. Sampai Rasulullah itu gak ikhlas nak sare ning kuburan lama-lama mau demi apa nang salat niku wonten teng Fathul Bari. Faki Mamudin iku lesa ora napa Kiamudin iku ilabia kecuali kelan salat kama anal beta Kaya dene sak temene omah ilaya kumura jumeneng apa omah ila alamudi kecuali ngatasi cagak-cagak itu. Faya mengkoti sholat itu tahkiku nyata rubiati maring sifat kemaulane penuso. Wa ada onan nekani hakiki rubiati maring hak kepengirannya Allah. Lawa jamu di utai sekabehane kabeh ibadah wudu ya demi sholat kue mergawe tuku kelambi yo ya ben kena dinggo sholat. Engko kue kelar mangan yo ya ben iso sholat. Wa ibadat iku kabeh wasail iku mau lantaran ila tahqiqi sirriha maring nahqiqno mujudno tenan sesuai hakikat rahasia rahasiane napa sholat alhamdulillahil alamin wa mablagh ridha wa sinatal alhamdulillahil alamin وقبض رضا سنة العرش الحمد لله من الميزان كنت علينا وقبض رضا سنة العرش الحمد لله من الميزان كنت علينا ومبلغ رضا سنة العرش الحمد لله من الميزان كنت علينا ومبلغ رضا سنة العرش الحمد لله من الميزان كنت علينا وما بلغ الرضا زينة العرش الحمد لله من الميزان المنتظر وما بلغ الرضا وزينة العرش